Maka pada malam hari ini kita akan membaca pembahasan yang berikutnya yaitu hukum eh, lam pada lafzul jalalah. Nah, Nah, pembahasan hukum lam pada lafzul jalalah. Nah, Lafzul jalalah yakni lafaz Allah ya. Yang dibahas pada bab ini adalah tentang tafkhim dan tarqiq ya, tentang tebal dan tipis kapan lam pada lafaz Allah dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Karena lam termasuk huruf istifal. Ya, termasuk huruf apa? Istifal. Dalam pembahasan sifat ya, kita pernah menyebutkan ya, tentang sifat istifal dan isti'la. Nah, jadi huruf-huruf Arabiah terbagi dua. Sebagian bersifat isti'la, sebagian lagi bersifat istifal. Ya. Huruf-huruf isti'la ada tujuh. Ya. Yaitu huruf sod, wad, to, dho. Ditambah lagi kho, ghoin, dan qaf. Ya. Insya Allah Eh, tidak sulit untuk kita hafal huruf-huruf istilah ada berapa? Tujuh. Apa saja? Sad, wad, ta, dha, ho, ghain, qaf. Ya. Baik. Untuk lebih mudah kita mengingat huruf-huruf istilah adalah huruf yang ketika di fathah bunyinya tebal. Ya yakni bulat. Ya. So, ya, bukan sa. Bo, ya, po, wo. Ini tanda huruf-huruf istiala saat dipatah bunyinya tebal. Baik. Selain yang tujuh huruf tersebut, ya, maka diberi atau digolongkan sebagai huruf-huruf istifal. Ya, jadi alif, huruf istifal ba, istifal ta, istifal. Tentu jumlahnya lebih banyak daripada huruf isti'la. Nah, maka ketahuilah bahwa huruf-huruf istifal itu ada yang selalu dibaca tipis. Contohnya ba, ya, ta, fa, jim dan kebanyakan huruf istifal selalu dibaca tipis. Dan ada tiga huruf istifal yang pada keadaan-keadaan tertentu ya, maka dibaca tebal seperti huruf isti'la ya, contohnya ro ya. ro saat di fathah misalkan maka dia akan mirip huruf isti'la ro ya. jarang kita apa mendengar ya, huruf ro ketika fathah dibaca ra ya. Seringnya kita mendengar huruf ro fathah ya. ro begitu. Seperti huruf isti'la. Itu. Yang pertama huruf ro, Yang kedua huruf lam ya. Coba dibaca lam fathah apa bunyinya? La ya. Namun pada keadaan tertentu dia dibaca lo ya. Bukan lagi la tapi apa? Lo. Lam fathah lo bukan lagi la, tapi apa? Lo, seperti huruf isti'la. Kapan hal itu terjadi? Bila huruf lam terdapat pada lafaz Allah dan sebelum atau lafaz tersebut didahului fathah dan dhammah. Ya. Baik. Itulah yang dibahas pada pelajaran 72. Ya, silakan dibuka halaman 90 dari buku Aisar pelajaran 72 ya. bagian teratas disebutkan tiga contoh ya coba kita baca Kita kitaballahi ya kita baca lamnya tebal ya kitaballahi coba Demikian pula yang berikutnya Kitabullahi. Kitabullahi. Ya, tebal. Adapun yang ketiga tipis. Kitabillahi. Kitabillahi. Ya. Jadi kembali kepada sifat asli ya tipis. Bila sebelum lafaz Allah ya, kasrah. Kitabillahi Nah, bila sebelumnya fathah maka tebal. Begitu pula bila didahului dhammah. Contoh-contoh lain, lafaz Allah yang dibaca tebal lamnya. Huwallahu amrullahi minallahi hukmullahi ينهاكم الله نصركم الله يتوب الله الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا قال عيسى بن مريم اللهم Mana lafaz Allah pada ayat tadi? Qala Isa bin Maryam Allahumma. lafaz Allahumma. Lafaz Allahumma juga enam huruf lamnya berlaku padanya ya hukum pada lafaz Allah ya. Jadi akan tebal bila didahului fathah ya Allahumma ya. atau dhammah ya. Contoh yang didahului dhammah adalah baris berikutnya وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ Ya. Saya ulangi, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq حقا Baik. Dipahami ya? ya. Sebab tebalnya lam pada lafzul jalalah apa? Bila diawali fathah atau dhamma. Nah. Berikutnya adalah lam yang tipis. Lam pada lafzul jalalah yang dibaca tipis. Ya, tetap tipis seperti lam-lam yang lain. Ya, pada lam selain pada lafzul jalalah selalu dibaca tipis, baik sukun, fathah, kasroh, dhammah selalu tipis, ya. Baik. Kita baca contoh-contoh berikutnya. Min dunillahi min qulillahu balillahu آمنوا بالله Baik. Coba diulangi min dunillah min dunillah الحمد لله فاطر السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ulang ya walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu Demikian pula lafaz Allahumma. Ya, lamnya berlaku hukum ya, tebal tipis sesuai dengan kaidah yang telah kita sebutkan. Ya, bila Allahumma lafaz ini didahului kasrah maka dibaca tipis ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك نعم. Terakhir, قل اللهم فاضئ Qulillahumma fadhiras السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة Nah, coba dipraktekkan sebelum kita lanjutkan. Nah, Fadal. dimulai Mas Hasan. Dari awal ya, dari huwallah. Nah. nah Barakallahu fiik. Berikutnya. ينهاكم الله نصركم الله يقول الله نعم أحسنت تقول يعني. الله Coba diulang lagi. Allahu Nah, tasydidnya di atas ya waliyu, bukan waliyu. Waliyu. Waliyu. Ya, tasydidnya di ya. Masih masih nyantol di lam lagi. ahsan qala mim tasdid tahan yang terakhir ada mim tasdid jadi zaman tasdidnya lebih lama dari huruf selainnya ya coba Allahumma. Jadi sebelum di fathah ditahan dulu. Zaman gunnahnya sempurna. Sekali lagi. Labas, barakallahu fiik. qalu Wa qalu Allahumma Inka Sekali lagi. Nah, Naam. Eh, hukum nun sukun ketemu kaf apa? Nun bertemu kaf. Dibaca dengan ikhfa. Ya, ikhfa itu juga gunnahnya sempurna ingkar. Kemudian eh, huruf dal sukun jangan sampai terpantul suara sukunnya biar mengalir saja wa id qalu id jangan sampai mantul coba wa id qalu allahumma ahsan ya tamam contoh-contoh lam pada lafaz Allah yang dibaca tipis. Fadal. Ah, santa. Berikutnya. lagi Ahsan Nah, berikutnya تفضل Ya yeah. Ahsan. Berikutnya. Hadal Ustaz. Jazakallahu Barakallahu fiik. Allah. Hadal. Ya, ulang lagi. Sekali lagi. Nah, ini lamnya panjang. Qulillahumma walaupun tidak ada fatira. Wasyahadat. Barakallahu Nah. Dibaca lagi yang terakhir tadi. Iya. Panjang. Baik, barakallahu fikum. Jadi lafaz Allahu ya di sebagian mushaf atau di mushaf Madinah ya tepatnya tidak ada tanda mat di atas lam, ya, tidak ada tanda mat di atas lam. Demikian pula lafaz Allahumma tidak ada tanda mat di atas lam. Ya, namun ketahuilah walaupun tidak ada tanda mat, ya tentu kita baca panjang. Ya. Allah alam mungkin karena sudah sudah menjadi perkara yang ma'ruf ya walaupun tanpa tanda tambahan ya mestinya kita baca panjang Allahu Allahumma ya baik di sebagian mushaf masih di apa namanya ditampakkan tanda panjangnya dengan apa fathah yang tegak ya, ya adapun pada mushaf Madinah tidak ada tanda panjang di atas lam pada lafaz Allah namun harus dibaca panjang ya dibaca panjang Ya. Wallahu alam bisawab. Nah. Baik. Ada beberapa catatan yang e, diceritakan pada halaman ini ya. Tadi yang pertama tadi ya tentang panjangnya lam walaupun tanpa tanda. Ayo. Kemudian ya sebagaimana yang telah kita ingatkan pada pembahasan sifat ya menebalkan huruf itu dengan cara menaikkan suara ke atas dan itu dihasilkan dengan apa menegangkan pangkal lidah lo coba dibaca lo lo maksudnya walaupun mulut ya hanya terbuka sebagaimana huruf-huruf yang tipis lo ya namun Eh, tebalnya huruf itu adalah dari hasil ya, lidah tadi yang menegang bagian pangkalnya. Ya, bagian pangkalnya menegang. Allah ya. Baik. Kemudian eh, kapan mulai menebal lamnya? Ketika masuk ke lam, ya. Misalkan kalimat eh, kita kitab Allah ya. Huruf ba-nya masih tipis, kitaba. Ya. Tidak menebal sebelum saatnya kitaballah. Atau lafaz Allah ya. Fathahnya pada hamzah tipis a ya, bukan Allah bi Allah. Baik. Jadi lamnya langsung tebal. Al. Ya. Adapun yang sebelumnya tergantung bila termasuk huruf tebal, ya tentu ditebalkan. Bila tipis, ya, jangan ditebalkan. Baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingatkan. Barakallahu fikum. Kita beralih pada hukum selanjutnya yaitu hukum rok. Hukum rok. Nah, pelajaran ke-73 Ad-Darsu Huruf ra termasuk huruf istifal yang bisa tebal. Ya. Jadi huruf isti'la selalu tebal, huruf istifal ya sebagian besarnya tipis. Ya. Beberapa huruf istifal menjadi tebal. Ya. Contohnya tadi lam, lalu ini, lalu huruf ro. Ya. Huruf ro dibaca tebal dalam empat keadaan. Ya. Saat di fathah, ketika di fathah, coba ro Ro. Ya. Kalau ra ya, tipis ya, ra. Ya. Kita baca dengan tebal ro. Ya. Tanpa syarat ya. Setiap ada ro tebal, afwan, setiap ada ro fathah tebalkan ro. Ya. Bagaimana bila Taib nanti. Satu ya, kapan roknya tebal fathah. Kedua saat dhammah ru. Ya, ini juga tanpa syarat. Ya. Setiap ada rok dhammah tebalkan. Ru. Ya. Ketiga rok sukun sebelumnya fathah. Ya. Ar. Ya. Contoh lafat e, seperti pada poin tiga yang dimaksud. Ya. Contohnya ar. Coba baca. Ar. Ya. Bukan ar tapi ar. Nah, demikian. Ya. Yang keempat, ra sukun sebelumnya dhammah. Contohnya lafaz ur. Ya. Nah, ini Allah mudah diingat ya. Ra ru ar ur. Coba dibaca ra ru ar ur. Lagi ra ru ar ur. Ya. Kalau seperti ini, ya ini masih tipis contohnya. Ra, ru, r, er, ur. Nah, ini tipis ya. Ra, ru, r, er, ur. Yang di apa? Yang diharapkan kita bisa menebalkan ro yang eh, tadi kita sebutkan keadaannya adalah seperti yang tadi kita contohkan lafadznya ro ya, oru ar ur. Bagaimana huruf ro ketika bertasdid ya coba kita baca contoh-contoh yang ada pada awal pelajaran 73 laisal birra walaisal birru huwal barru ya ini contoh ro yang bertasdid tadi kita baca dengan tebal. Dan demikianlah cara membaca rok yang bertasydid. Ya. Yang diperhitungkan adalah harokat apa di atasnya. Ya. Kalau berharokat fathah atau lemah, ya berarti hukumnya tebal. Ya. Tapi tidak diperhitungkan harokat apa sebelumnya. Ya. Tapi Karena muncul pertanyaan. Ya atau muncul kesimpulan yang mungkin keliru ya. menyimpulkan bahwa huruf ro yang bertasydid itu maka hukum yang berlaku pada ro adalah penggabungan dari dua keadaan karena ro tasydid itu hakikatnya dua ro ya tidak ro yang bertasydid hakikatnya berapa dua huruf ro ro yang pertama apa sukun Rok yang kedua berharokat. Nah, sehingga ada sebagian yang menyimpulkan huruf rok yang pertama yang sukun ya tebal tipisnya tergantung dari apa harokat sebelumnya. Ya. Karena huruf rok sukun hukumnya apa? Tergantung pada harokat apa sebelumnya, fathah, bama atau kasroh. Nah, kalau apa? Kalau kasroh Nanti kita akan masuk pembahasan tentang e, hukum tipisnya rok. Tipis ya, bir. Ya. Coba dibaca, bir. Bir. Nah, itu hukum rok sukun. Tergantung dari apa? Harokat apa sebelumnya. Adapun rok yang berharokat, ya hukumnya apa? Tebal tipisnya tergantung dari harokat itu. Kalau dia berharokat fathah ya tebal atau dhammah tebal. Nah, kalau kasroh, ya nanti tipis. Nah, namun ini kesimpulan yang ya apa namanya tidak tepat ya mungkin apa namanya seharusnya kita tidak uh, bersandar pada uh, eh, kias ya cukup kita mencontoh bagaimana ya masyayikh kita, guru-guru kita membaca ya huruf ra ini ketika bertasyid seperti apa? <clears throat> Maka kesimpulannya al-muhim ya wal walhasil kesimpulannya huruf ra yang bertasydid hukumnya adalah tergantung dari harokatnya ya tidak usah kita mempertimbangkan harokat sebelum roh ya cukup kita melihat harokat apa di atas roh ya harokat apa di atas roh bila fathah ya berarti tebal. Demikian pula bila dhammah ya. Maka dia tebal pula. Baik. Kita baca contoh berikutnya. Ya, semoga hal ini tidak apa membuat kita apa namanya? E, bingung. Kesimpulannya tadi cukup yang di atas ya, kita pegang bahwa rok ketika fathah, dhammah tebal. Atau sukun sebelumnya apa? Fathah dan dhammah tebal. Baik. Bila bertasydid, lihat apa yang di atas ra. Dhammah atau fathah berarti tebal. Kita baca marqadina murtafaqan yarji'una يرجعون ربنا لا تزغ قلوبنا وأسر يعني لا langsung tebal وأسر قولكم وأسروا قولكم وإذ أسر النبي ya, Coba diulangi Dua baris Atau tiga baris Fadal, Dari Laisal Birra Fadal, Sama-sama Laisal Birra Walaisal Birra والبر Fadal dilanjutkan. Ya, lanjutkan ya. Contoh baris keempat dan seterusnya. Ya. Ini semua contohnya mengandung huruf ro ya dan insyaallah semuanya ditebalkan. Fadal. Ulangi. Yang panjang apa? Qurrata a'yunin. Yang panjang apa saja? Huruf apa yang panjang? Qurrata a'yunin. Nah, ya. Taknya panjang tidak? Tidak, ya. Langsung dibaca hamzah. Ya, taknya cukup. Ah, demikian. Baik. Ulangi. Ya, walir rasuli. Sekali lagi, falillah. Falillahi walir rasuli. Baik, ahsan. Berikutnya. Eh, belakangnya, ya. Jazakallahu khair. <laughs> Tada taknya tipis dalnya tipis Nah Ahsan. Ulangi. Di bahasa wasol saja. Ad-baro. Ya. Ulangi. Ad-baro. Ya, fathah. Ya, dibaca wasal. Baik. Baik. Ini ada mat-mat tabi'i dibaca ya coba dibaca cukup dengan dua harokat inna kunna mursilina nah ulangi Ya. Labas barakallahu fiik. Kita belum belajar mad far'i ya. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya. Coba kita ulang contoh yang terakhir. Inna kunna mursidina. Inna Ya. Memang mungkin agak sulit mengukur dua harokat kalau datang setelah gunnah yang sempurna. Inna kunna mursilina. Ya. ya. Jadi terkadang ukuran matnya jadi lebih dari ukuran yang semestinya. Inna kunna ya, jadi lebih panjang. Nah, kalau bisa dua harokat saja. Inna kunna mursilina. Ya, sekali lagi. Inna kunna mursilin. Baik. Berikutnya. Allah Ya, mim sukun ketemu ba. Mim sukun ketemu ba digunakan sempurna. Tarmihim Ya. Baik, Hasan. Wai huruf ya-nya dibaca dari tengah lidah. Wairan. Baik, Hasan. Berikutnya. e, tidak ada tasdid pada ra ya. Pada Robbi, langsung huwa ra. Huwa Robbi, Ya, ulangi. Bukan huwa Robbi, huwa Robbi Ya, tidak di tasdid. sant. Nah, berikutnya. Nah, ya. Berikutnya. Kurang tebal. Arhamu. Ya. Ulangi. Naam. Ulangi. Ya, ulangi. Ahsan. Berikutnya. Ya. ya. Baik. Berikutnya. Halid. Mim bertemu ba hukumnya ikhfa. Abas. Baik, Hasan. تفضل Baik. Baik. Coba diulangi. Dari sebelumnya. Siru. Hah? Setelah pihak apa? Layalia. Layalia tanpa tasdid wa ayyaman. Nah, kemudian ashara tis ata ashara pendek coba dipendekkan semua dari ata tidak ada yang panjang ata ashara tanpa tasdid tis'ata asyara asya sya baik Hasan barakallahu fiik coba kita baca dua baris terakhir pelan-pelan yubashshiruhum rabbuhum rahmatin. بشرهم ربهم برحمته lagi يبشرهم ربهم برحمة عشرون صابرون رو ya tebal عشرون صابرون سيروا فيها ليالي وأياما ulangi siru fiha layaliya wa ayya siru atau sirru gimana siru. Jangan panjang, afan, jangan ditasydid siru. Enggak. Ya. Siru. Ya. Baik, terakhir. Alaiha tis'ata asyara. Ulangi. Baik. Demikian. Ya. Apa tadi kesimpulannya? Kapan roh dibaca tebal? Fathah, dhammah, sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya dhammah. Kalau tajdid, ya cukup dilihat harokat apa di atas roh. Nah. Soal dulu. Baik. Kita tutup dulu ya kita sholat isya terlebih dahulu insyaallah ba'da sholat kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.